بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيزي وهاب أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat, para santri-santri, semoga Allah merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan cucuran rahmat, hidayah, taufik, inayah. Kita sampai di tempat ini dan semoga Allah Jalla fi'ula senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah dalam menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas jalannya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kenaifan diri kita. Dan mewafatkan kita seluruhnya di atas husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam semesta Nabiul Rahmah khairu man wata'at thara sebaik-baik manusia yang pernah menapaki bumi ini Muhammad bin Abdullah Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita seluruhnya yang hadir di majlis ini dan kaum muslimin lainnya untuk dapat mereguk daripada telaga beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Pada masa ketika datang sekelompok daripada orang-orang yang ingin mereguk telaga ini sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan tiba-tiba mereka seluruhnya dijauhkan dari telaga dicampakkan ke dalam neraka digiring maka berkatalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati ummati ya Allah mereka adalah umatku umatku maka dikatakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Apa yang mereka tambah-tambah daripada agama ini, yang mereka ada-adakan dari agama ini setelah engkau wafat. Maka berkatalah Rasulullah, suhkan, suhkan, bu'dan, bu'dan. Artinya, celakalah mereka, binasalah mereka, dijauhkanlah mereka daripada rahmat Allah. Semoga pada hari tersebut kita bukan ke dalam golongan orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Ahlul bid'ah, ahlul syahwat. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah bergantung dengan sarang laba-laba. Judul ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ankabut yang artinya surat laba-laba pada ayat yang ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baitah wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun ya Allah Subhanahu wa taala berfirman perumpamaan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah wali-wali yang mereka sembah yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung yang mereka jadikan sebagai tempat berharap perumpamaan orang yang menjadikan wali-wali ini dari selain Allah sebagai tempat berharap, bergantung, mencurahkan semua doa-doa mereka. Kama salil angkabut. Bagaikan perumpamaan al-angkabut. Apa artinya al-angkabut, adik-adik? Laba-laba. Kama salil angkabut ittakhadhat baitah bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat sarangnya. Yang dianggap sarangnya ini kuat, kokoh, dan begitu kuatnya bergantungnya laba-laba dengan sarangnya ini. Kata Allah, "Wa inna al buyuti la baitul ankabut." Sesungguhnya rumah yang paling lemah, selemah-lemahnya rumah adalah rumah atau sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya lah mereka mengetahuinya. Maka ketergantungan para penyembah-penyembah selain Allah kepada berhala-berhala mereka. Dan berhala dalam bahasa Arab namanya adalah watan. Bukan hanya patung. Kalau patung dalam bahasa Arabnya sanam. Wathan, segala sesembahan dari selain Allah namanya wathan. Ketergantungan orang-orang musyrikin kepada al-wathan. Berhala-berhala mereka. Berhala ini bisa berwujud batu-batu yang dipahat menjadi patung-patung. Bisa berwujud kayu-kayu yang dipahat menjadi patung-patung. Ya, bisa berwujud pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Bisa berwujud batu-batu besar yang diagungkan. Bisa berwujud sapi-sapi yang dimuliakan dan dikultuskan. Ada nggak sapi yang dikultuskan? Ada. Apa gelarnya? Punya gelar dia. Ya. Kiai gelarnya. Sapi-sapi yang dikultuskan. Kalau sapi ini dikeluarkan, jangan diganggu. Orang berebut memperebutkan kotorannya. Tidak percaya antum? Tanya kepada yang tahu. Subhanallah. Bisa berbentuk ya matahari yang disembah, bintang-bintang yang diibadati, bulan, planet-planet, petir, api yang dikultuskan semuanya masuk ke dalam nama berhala. Perumpamaan orang-orang gantungan dengan seluruh makhluk ini. Masuklah ke dalamnya jin-jin yang disembah dari selain Allah. Kemudian malaikat-malaikat yang disangka kaum musyrikin mereka menyembah malaikat dari selain Allah. Nabi-nabi yang diangkat sebagai Tuhan dari selain Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam diangkat sebagai Tuhan oleh para pengikut agama Nasara. Sebagaimana Uzair yang diangkat sebagai Tuhan bagi para pengikut Yahudi. Wa Yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Berkata orang-orang Nasara, Isa anak Allah. Berhala ini berwujud wali-wali yang dikeramatkan baik ketika dia hidup ataupun ketika dia telah meninggal. Dikultuskan dijadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu wa taala. dianggap memiliki bagian daripada rububiyah. Kekuasaan yang mutlak milik Allah. Bahwasanya mereka wali-wali ini turut serta mengatur alam. Wali-wali ini punya hak memasukkan siapa-siapa yang dikehendaki ke dalam surga. Mengeluarkan siapa-siapa yang dikehendaki dari dalam neraka. Wali-wali ini mengetahui isi yang terdapat dalam lauh mahfuz. Wali-wali ini mengetahui gerak kalam maka segala macam bentuk sesembahan ini namanya berhala yang dijadikan tempat bergantungnya orang-orang musyrikun persis bergantungnya mereka dengan Tuhan-Tuhan ini yang mereka anggap kuasa mendatangkan bagi mereka manfaat kuasa melala daripada mereka mudarat kuasa membahagiakan hidup mereka kuasa memberikan rezeki kepada mereka semua iktikat ini, semua ketergantungan ini kepada Tuhan-Tuhan dari sen Allah. Bagaikan ketergantungan. Apa tadi? Apa? Laba-laba dengan sarangnya. Dan Allah mengatakan wa inna awhanal buyuti la baitul Sungguh selemah-lemahnya sarang adalah sarang laba-laba. Allahu Akbar. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laba-laba, sarang laba-laba, ya. Mungkin kena dahan dia runtuh, kena angin dia hancur, kena hujan dia selesai. Dan laba-laba menganggap sarangnya yang paling hebat, sarangnya yang paling kuat. Subhanallah. Ya, dan ini tafsiran para ahlu tafsir. Menyebutkan betapa lemahnya sarang laba-laba, betapa bangganya laba-laba dengan sarangnya. Subhanallah. Perumpamaan orang-orang musyrik yang begitu membanggakan akidah mereka, bagaikan perumpamaan orang-orang, kemudian mereka menyerang Islam. Sekarang ini banyak orang-orang menyerang Islam. Syariat Islam, ya mereka serang kitabullah, hukum Allah, sunnah Rasulullah. Mereka serang. Menurut mereka, mereka lebih hebat daripada Allah tabaraka taala. Maka mereka serang agama Islam dengan subat-subat padahal karena kebodohan mereka. Ya, sebagaimana jaringan Islam liberal, Islam pluralis dan sejenisnya. Ya, yang menyerang Islam Orang-orang musyrikin dengan syubhatnya menyerang Islam. Perumpamaan mereka bagikan ungkapan seorang penyair. Mangkana baituhu minaz zujaji. Fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Mangkana baituhu minaz zujaj. Fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Ada anak-anak sanawi al mutawasid yang bisa menerjemahkan. Tak kasih uang nih 50 ribu. Man kana baituhu minaz zujaji fala yarmi buyutan nasi bil hijara. Nih. Anak al mutawassit boleh yang kelas satunya, boleh kelas duanya. Ada kelas dua. Saya ulangi dua kali Man kana baituhu minaz zujaji fala yarmi buyutan nasi bil hijarah. Silahkan. Antum, fadal. Ah, ambil mikrofonnya. Coba antum jawab. Ini jangan sampai masuk kantong lagi. Cepat. Ini beli kupat mantap nih. Ayolah. Fadal, untuk mau jawab? Hmm, sini. Harus berani. Gimana ini? Ahli tauhid penakut. Ah, sini. Ta'ala. Kamu terjemahkan dulu. Sini dulu. Maju. Jangan gentar. Maju tak gentar. Ma, apalagi sekelas sama Zubair. Fadal sama Fairuz. Ta'ala. kum ant. Hmm, tafadhal. Barang siapa yang rumahnya terbuat dari kaca maka jangan melempar rumah on manusia dengan batu. Mumtaz. Mumtaz, barakallah fiik. Dia dapat hadiah. Nanti banyak hadiah-hadiah dari panitia. Tapi batu akiknya belum kayaknya. <laughs> Man kana baituhu minaz zujaji. Barang siapa yang rumahnya terbuat dari kaca, jangan coba-coba lempar rumah orang pakai batu. Apa maknanya? Kalau rumah antum dari kaca, lempar rumah orang pakai batu, ditimpu orang rumah antum, hancur. Begitulah perumpamaan orang-orang musyrikin yang menghujat Islam. Padahal mereka bergantung dengan sarang laba-laba. La ilaha illallah. Tadi saya baca dalam suatu tulisan ya. Ada ilmuwan menemukan hal lain dalam laba-laba. Kalaupun para ahlu tafsir mengatakan selemah-lemah sarang-sarang laba-laba, Ternyata ilmu pengetahuan yang terkini menyebutkan betapa kuatnya sarang laba-laba. Kuat. Ya. Dia memiliki daya elastis bisa dua kali, tiga kali. Dia itu dapat kembali. Misalnya datang sesuatu. Ya. Bahkan sarang laba-laba ini mampu untuk menangkap mangsa yang dua, tiga, empat kali lebih besar daripada dia. Laba-laba. Yang mana kalau udah lengket mangsanya, mangsanya nggak bisa lepas dari sarang ini. Dan laba-laba memiliki sekitar 30 ribu jenis laba-laba. lah Akbar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sebesar tangan kita. Namanya tarantula. Yang bisanya dahsyat, bisa membunuh, mematikan. Ternyata sarang laba-laba ini kuat, kokoh. Maka menurut penelitian, ya, seperti kumbang, yang kecepatannya 25 km per jam, kumbang, terbangnya. Kuat, cepat. Tapi dia ketika masuk melewati sarang laba-laba terjerat dan dia nggak bisa selamat. Jadi dia mengatakan sebenarnya menurut penelitian yang kami pahami, walaupun para ahli tafsir mengatakan sesungguhnya selemah-lemah sarang laba-laba, sarang sarang adalah sarang laba-laba, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Subhanallah. Yang diinginkan adalah kehidupan laba-laba yang ganas. Mungkin kita belum tahu bagaimana laba-laba. Laba-laba binatang yang ganas. Yang membuat sarang itu adalah betinanya. Yang membuat sarang laba-laba betinanya. Dan betinanya lebih besar daripada jantannya. Ketika betina ini butuh kawin untuk melanjutkan keturunannya, ya, maka datanglah sang jantan. Dia menggoda supaya datang sang jantan. Kemudian sang jantan ini bertempat dalam sarang tersebut. Setelah terjadi pembuahan, laba-laba betina ini akan bunuh makan laba-laba jantan. Habis hajatnya, Selesai kebutuhannya, dia makan laba-laba jantan. Ngeri. Ngeri enggak? Atau kemungkinan kedua, ketika lahir anak-anaknya, dia suruh yang jantan untuk jaga anak-anaknya. Ketika anak besar, anak-anaknya yang makan bapaknya. Coba antum cek nanti di mbah itu Syekh Google. Tengok bagaimana itu kehidupan laba-laba. Jadi menurut dia penelitian ini subhanallah ketergantungan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka karena kemaslahatan sesaat. Ya, sebagaimana ketergantungan laba-laba betina kepada jantan kemaslahatan sesaat. Ketika habis maslahat. Ya, ketika telah membantu dirinya setelah itu. Dianggapnya membantu dirinya setelah itu. Yang terjadi adalah subhanallah makan memakan. Demikian juga hari kiamat. Yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semuanya berlepas diri daripada penyembah-penyembahnya. Subhanallah. Karena di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua yang disembah manusia dengan para penyembahnya. Ya, semuanya akan disatukan dalam neraka jahanam ya dan billah kecuali makhluk-makhluk seperti wali-wali Allah, seperti nabi-nabi Allah yang mereka disembah dan mereka tidak rela. Karena itu di antara tafsiran Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah mengatakan tentang neraka waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Menurut penelitian sebagian daripada ulama tafsir, Syekh Albani mensahihkan hadisnya bahwasanya kelak seluruh yang disembah manusia berupa Tuhan-Tuhan ini dihadirkan di hari kiamat. Semuanya digiring ke neraka dengan para penyembah-penyembahnya. Dan yang paling banyak adalah batu-batu yang dipahat menjadi Tuhan-Tuhan. Semuanya akan dibakar. Inilah tempat kalian bergantung dahulu kala. Nih, tidak bisa menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Isa ya Ustaz? Bukankah dia disembah? Bukankah dia itu dipuja? Dikatakan anak Tuhan? Ya, apakah dia akan digabungkan dengan mereka dari kiamat? Allah tidak. Demikian juga sebagian wali-wali Allah yang mereka adalah orang-orang saleh sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah kemudian disembah dipuja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah di hari kiamat mereka akan digiring dimasukkan ke dalam neraka beserta para penyembahnya? Tidak. Di hari kiamat mereka saling berlepas diri satu sama lain. Ya, idz tabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa al adzab wa taqatta'at bihimun nar wa taqatta'at bihimul asbab tatkala berlepas diri yang diikuti daripada yang mengikuti dan mereka melihat api neraka yang menyala-nyala terputuslah ketika itu semua hubungan dan sebab subhanallah di hari kiamat bahkan para takut yang menyuruh manusia menyembah dirinya maksudnya apa mengikuti semua perkataannya dialah hukum Sebagaimana jenis khan dan semisalnya. Hukum adalah apa yang keluar daripada mulutnya. Ini togut. Subhanallah. Di hari kiamat. Masing-masing berseteru. Ya. Yang menyembah mereka protes. Mereka mengatakan kami tersesat gara-gara dia. Campakkan dia di bawah kami biar kami pijak-pijak dalam neraka jahanam. Subhanallah. Saling hujat menghujat. Di dunia seolah-olah mereka subhanallah begitu Allah Akbar. Ya. Bergantungnya para penyembah kepada yang disembah. Di hari kiamat semuanya saling bermusuhan satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Semua orang dahulu punya hubungan kekasih kecintaan. Sebagaimana cintanya para penyembah-penyembah berhala-berhala dari selain Allah dengan berhala-berhala mereka. Ya. Baik berhala ini berbentuk manusia yang dipuja, jin, syaitan dan seterusnya. Di hari kiamat semuanya mereka akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna perumpamaan mereka yang menjadikan wali-wali sebagai tempat bergantung Ya, bagikan perumpamaan laba-laba yang membangun sarangnya sesungguhnya selama lemah sarang adalah sarang laba-laba, maksudnya adalah hubungan kelak antara mereka terputus, saling makan-makan satu sama lain, saling celaka mencelakakan satu sama lain, saling hujat menghujat satu sama lain di hari kiamat. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Al-Qur'an Karim menjelaskan kepada kita tentang salahnya orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bacakan ayatnya kita sebutkan satu kisah. Antum anak-anak mau dengar kisah? Suka dengar kisah enggak? Ini kisah betapa naifnya akal manusia ketika tidak mendapatkan sinar tauhid. Di kota Madinah ada seseorang pemimpin dari Bani Salimah. Ya, kalau Bani Salimah itu sekarang tempatnya daerah Kubah. Ya. Mereka agak jauh daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daerah Kubah, daerah Masjid Qiblatain. Bani Salimah. Ketika Islam masuk ke jantung kota Madinah, dibawa oleh salah seorang pemuda yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ya Mekah sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah, Rasulullah telah mengutus dutanya dan dialah duta pertama dalam Islam. Ya, untuk menyinari kota Madinah dengan Islam. Subhanallah, sehingga tersebarlah Islam di mana-mana. Setiap rumah membicarakan tentang Islam, membicarakan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah cahaya ke rumah-rumah kaum muslimin di kota Madinah. Subhanallah. Siapa kira-kira nama pemuda ini? Ada yang tahu nggak? Siapa nama pemuda ini? Kayaknya kalau nggak saya keluarkan uang nggak jawab ini. Oke, okay, saya keluarkan lagi. Siapa nama pemuda ini? Dilarang saling mewahyukan satu sama lain. Ah, fadal. Ini boleh untuk anak SD boleh. Masa abang-abang kami aja kan? Ah. Masya Allah. Kalau ini, kalau dikasih sama bapak-bapak, diketawainya saya. Kalau kasih saya 50 ribu, ini uang saya lempar. Bapak-bapak, ah, siapa? Nama pemuda, duta pertama dari Islam yang ditutup Nabi kota Madinah. Biografi keluarga Nabi SAW, hadiahnya. ah, Tafadzal, ada syekh, labas. Nggak ada yang lain terpaksa lah syekhnya turun tangan. ada syekh karena Syekh ini mau. Ah. Mus'ab bin Umair. Antum berikan sama syekh itu. Padahal setelah ini syekh nggak acikut. Nggak Nah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Mus'ab ini anak-anak sekalian pemuda yang telah merasuki seluruh tulang bulangnya dan darahnya iman. Sebelumnya masuk Islam, dialah pemuda yang paling gagah di kota Mekah, paling harum. Parfumnya parfum mahal. Enggak ada kayak parfum kita 10 ribu sebentar aja hilang. Parfumnya dari jauh orang mengetahui itu Mus'ab. Anak orang kaya, pakaiannya bagus, perlente. Ketika mulut Islam ditelanjangi oleh orang tuanya. Subhanallah. Diikat, dikurung, dicabut semua kenikmatan. Dan dia pilih Islam atas segala kenikmatan dunia. Berangkatlah dia setelah lepas daripada rumah orang tuanya. Rasulullah mengutusnya berangkat ke kota Madinah. Dan dengan sebab musab masuk sebagian besar penduduk Madinah ke dalam Islam. Tapi ada yang bersisa. Tentunya yang paling anti dengan kedatangan Islam, pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah. Dialah yang paling anti. Orang ini sebelum Nabi datang ke Madinah telah sepakat dua suku besar. Namanya Aus dan Khazraj untuk menjadikannya sebagai raja mereka. Ya, mereka sepakat untuk menjadikan orang ini raja. Maka ketika datang Nabi, bahkan telah ditempah <laughs> untuknya mahkota. Siap-siap dijadikan raja. Datang Nabi, Orang semua meninggalkan dia. Inilah dia yang enggak masuk Islam. Dan dialah menjadi pemimpin orang-orang munafik. Dan dialah yang membuat segala macam kekacau balauan dalam Islam. Dalam perang Uhud, seribu orang sahabat dengan provokasinya 300 orang-orang munafik pulang ke Madinah. Tinggal 700 orang yang berangkat dalam perang Uhud. Dan dia masuk Islam setelah penaklukan ya orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Ternyata kuat kaum muslimin dia lihat perang Badar menang, ya. Dalam perang Badar cuma 300 sekian kaum muslimin. Melawan titik-titik daripada jumlah orang-orang musyrikun kota Makkah. Ternyata menang kaum muslimin dalam perang Badar. Maka dia melihat dia harus masuk Islam. Kalau andai kata dia nggak masuk Islam bahaya. Maka dia pun berpura-pura masuk Islam setelah perang Badar. Dua pertanyaan. Yang pertama, siapakah pemimpin orang munafik tersebut? Yang kedua, berapa jumlah pasukan orang-orang musyrikin dalam perang Badar? Ada dua kitab ketika hidayah menyapa. Akidah salaf ashabul hadis. Siapa yang jawab? Syekh nggak boleh ikut. Tafadhol, silakan Bapak. Antum kasih mikrofon. Antum ulangi lagi. Abdullah bin Ubay jumlah pasukan musyrikin eh, seribu. Ada sponsor. Mantap kayaknya nih. Abdullah bin Ubay. Jumlah pasukan seribu. Jumlah pasukannya seribu. Dua-dua dia ambil subhanallah. Ini dua-dua untuk antum ini. Dua pertanyaan langsung dijawab. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang-orang munafik dan jumlah pasukan Quraisy ketika itu adalah seribu orang dalam perang Badar. Siapa nama antum pak? Suryadi. Berarti dia hobi sejarah ini. Subhanallah. Barakallah fiqh. Maka Islam telah masuk di kota Madinah. Allah Akbar. Ya. Berbondong-bondong mereka menurut Islam. Tapi ada seseorang. Nanti nama orang ini terakhir antum jawab. Yang berhasil menjawabnya saya kasih 50 ribu. Ya, dari penitia ini, sponsor. Bentar lagi keluar sponsor-sponsor lainnya kayaknya nih. Tersebarlah Islam di seluruh kota Madinah. Ada seseorang, pemimpin Bani Salimah. Enggak boleh ya, enggak aci lihat Syekh Google, enggak boleh. Enggak boleh tanya Syekh Google. Dia ini belum menerima Islam. Padahal putranya yang bernama Mu'ad telah masuk Islam. Bahkan putranya adalah utusan bayat. Bayatul Aqabah putranya ikut. Subhanallah. Dalam bayatul Aqabah putranya ikut. Tapi orang tua kadang-kadang payah mendengarkan kata anak-anak. Ya enggak? Berat. Mereka merasa lebih pandai daripada anak-anak. Sehingga dia tidak terima Islam ya maka dia ini ingin sekali kalaulah yakni sang anak Muad ini ingin kalaulah orang tuanya memeluk Islam, memeluk hidayah agama fitrah. Orang tuanya ini punya patung yang dipahat dari kayu. Patungnya dipanggil Manat. Patungnya dikasih parfum, patungnya dielus-elus. Ya, digosok-gosok kayak batu akik supaya mengkilat. Ya kan? Subhanallah. Maka ketika itu berpikir anaknya Muaz. Dia datangi sahabatnya yang kedua, namanya Muaz juga. Sahabatnya Muaz dan dia Muaz. Sama-sama Muaz, Muazan. Ya, gimana caranya nih supaya abis saya ini masuk Islam ini kita kerjai nanti malam patungnya kita ambil. Malam hari ketika tidur orang ini, titik-titik ini, Mr. X ini, subhanallah. Ya, berangkatlah kedua orang ini masuk menyelinap ke tempat penyembahan patung tersebut. Mereka ambil patung ini, patung manat. Kemudian mereka bawa keluar. Mereka campakkan ke dalam sumur. Ya, tempat kotoran-kotoran kotoran-kotoran orang-orang Ansar, tempat buang sampah. TPS, tempat pembuangan <laughs> sampah. Mereka pun tidur seolah-olah nggak ada masalah. Pagi hari, laki-laki Mr. X ini, dia ingin melihat Tuhannya. Mau menyembah Tuhannya. Dia lihat ternyata Tuhannya hilang. Tuhan bisa hilang. Parah memang orang-orang yang tidak mendapat hidayah Islam. Pening dia. Bingung. Siapa yang telah masuk tadi malam? Siapa yang telah mencuri Tuhan saya? Tuhan dicuri. innalillah, wa inna Fitrahnya sudah menyimpang. Ya, dia cari kemana-mana Tuhannya. Keliling kampung. Sampai ke TPS-TPS, tempat pembuangan-pembuangan sampah. Dapatlah Tuhan di sana. Tersungkur. Bercampur baur dengan kotoran-kotoran. Apapun di sana ada. Dia nangis. Dia turun ke sumur itu. Dia ambil Tuhannya. Tuhanku, siapa yang kurang ajar kepadamu ini? Dia bawa Tuhannya. Ke rumah dimandikan, Tuhan dimandikan. Dimandikan Tuhannya. Ya. Kalau bayi dikasih bedak, <laughs> dikasih parfum, diletakkannya lagi Tuhannya. Dah. Malam kedua, putranya <laughs> nggak bosan. Belum sadar juga abi kita ini. Itu bukan Tuhan. Tuhan tuh, bukan Tuhan itu. Itu hantu, Tuhan tuh. tuh mereka nginap, dipastikan tidur orang tuanya, kembali mereka ambil, taruhkan tempat TPS semula. Pagi-pagi hilang Tuhannya, jemara besar. Kalau aku tahu siapa yang mencuri tuanku, akan ku, aku siksa dia. Kuberikan kepadanya pelajaran. Seketika langsung ke tempat TPS awal. Tempat pembuangan <laughs> sampah awal. Berangkat dia lihat kembali Tuhannya tersungkur dalam keadaan yang sama persis. Kembali dia cuci, dia bersihkan, merepet-repet dia sepanjang jalan. Ya. Kemudian pada malam ketiga capek dia ngurus Tuhannya ini. Tiap malam kau hilang. Nih kau ambil pedang nih. Diletakkannya pedang, dikalungkannya ke leher Tuhannya. Kalau kau memang betul-betul Tuhan, mampu kau jaga dirimu sendiri. Nih pedang, siapkan untukmu. Ya. Allahu Akbar. Malam hari dia pun tidur. Dia bilang, kalau ini Tuhan pasti dia akan bela dirinya ini. Maka kalau anda kata Tuhan, enggak bisa bela diri. Bukan Tuhan, Tuhan tuh. Enggak bisa bela diri dia. Ya, sebagaimana anggapan orang-orang Nasara. Tuhan mereka dibunuh, disiksa, disalib. Dan dia nggak mampu. Oh bahaya ini. Subhanallah. Bukan Tuhan yang nggak mampu. Melindungi dirinya sendiri. Apalagi Tuhan yang mati. Tuhan yang disiksa. Tuhan yang hilang. Ya. Tuhan yang masuk ke dalam tong sampah. Bukan Tuhan. Allah Akbar. Maka malam hari nggak peduli mereka. Subhanallah. Pedangnya diambil, dipisahkan, dilepaskan. Mereka cari bangkai. Ini paling parah, penghinaan sebesar-besarnya. Dapat mereka bangkai anjing. Mereka ikat anjing ini yang telah menjadi bangkai dengan mana Tuhan mana tersebut. Mereka campakkan di tempat TPS yang lebih jauh. Pagi hari dia pening. Mana Tuhanku ini? Dia berangkat ke TPS awal, nggak ada. Dia cari kemana-mana, dapatlah Tuhannya. Dilihat, Tuhannya terikat dengan bangkai anjing. Dia berkata, manalah ada kebaikan pada Tuhan yang diikat sama-sama dengan bangkai anjing, gak ada beda. Subhanallah. Kemudian dinasihati oleh kaum muslimin. Itulah Tuhanmu itu. Itu Tuhan, Tuhan tuh. Bela diri nggak bisa. Subhanallah. Masa Tuhan diikat rela dengan bangkai anjing dimasukkan ke dalam ya ke dalam sumur dan akhirnya dia pun memeluk Islam dan bagus Islamnya. Dan orang ini akhirnya mati syahid. Dia pincang. Pincangnya parah. Dalam perang Uhud, dia maksa kepada Rasulullah. Datang ketika itu, anak-anaknya, putra-putranya. Mereka mengatakan, ya, putra-putranya mengatakan, ya Rasulullah, abi kami jangan ikut perang. Dia itu pincang kakinya parah. Biar dia jaga mahram-mahram kami, harim-harim kami. Ya, setelah itu dia datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya nggak mau di rumah. Saya mau ikut perang bersama anda. Kata Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan kepadamu keringanan, uzur dengan keadaanmu seperti ini? Ya Rasulullah, wallahi saya ingin meminjakkan surga dengan kaki saya yang pincang ini. Akhirnya dengan keinginan yang keras, Rasulullah memberikan kepadanya kesempatan ikut berperang pada perang Uhud dan dia terbunuh pada perang Uhud. Pertanyaan saya, Siapakah nama orang ini? Uang ini hanya boleh untuk anak-anak, orang-orang dewasa nggak boleh. Hah? Cepat. Siapa nama orang ini? Mr. X ini. Yang nama anak-anak boleh. Kalau anda kata orang tua angkat tangan berarti dia. Hah? Anak nggak rela ngasihkan uang ini kayaknya ke orang tua lah. <laughs> Masih ada buku panitia. Satu lagi aja. Kalau nggak ada yang jawab, tunda. Nggak lewat, nggak ada bagi dia. Ah, kalau orang tua nih, anak-anak nih, siapa namanya? Tafadhal. Kalau antum ini bukan orang tua pastinya nih. Tafadhal. Siapa namanya? Siapa nama laki-laki ini? Zaid bin Zaid Zaid bin Sahal. Laisa sawaban. Gak benar. Tak apa, dia telah ber, ber, ber, berikhtiar dan dengan niatnya dapat pahala insyaallah taala. Yang lain, Pertanyaan kedua. Ya. Tadi saya sebutkan ada dua Muaz. Siapa nama Muaz yang kedua? Muaz yang pertama pasti ketemu ketika kita mengetahui siapa nama bapaknya. Muaz yang kedua siapa? Ini mudah. Siapa nama Muaz yang kedua? Pemuda ini. Dialah, saya berikan bocoran sedikit. Dialah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamukum bil halal wal haram. Udah kasih bocoran, pun. Dialah yang kata Nabi kalau akan dibangkitkan lebih maju satu depa daripada sahabat-sahabat lainnya. Bocoran. Dialah sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman. Ah. Entah jantung. Siapa? Muaz bin Jabal Ta'ala. Dia Masya Allah haris Enggak dapat yang pertama, dapat yang kedua. Tak apa. Silakan. Mas muka. Rizki anta fi safin? Anta fi safin? Antum kelas berapa? Kuliah. Itu kuliah. Tak apa. Jamil. Mu'ad bin Jabal nama temannya. Teman si Mu'az yang pertama ini. Siapa nama Abi Mu'az ini? Ah. Oke? Okay? Nggak ada. Saya hitung P3 kalau nggak ada saya tutup soal ini. Saya tunda. Satu. Dua. Ah, fadal. Mu'ad bin Amar. Saya nggak nanya orang ini. Saya tanya abinya siapa namanya. Amr bin bin As setengah bukunya ini. Hah? Amr bin Jamu, antum nanya sama saya Google ya. Tafadhal, tafadhal. Tafadhal saya. Amr bin Jamu. Fadhal, Masya Allah. Tafadhal, barakallah fiik. Baik. Ya, ini antum kasih sama beliau ini. Beliau yang tadi yang jawab Amr tadi benar itu. Tapi binnya. Baik. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah betapa lemahnya tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya teringat kisah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia subhanallah mendebat orang-orang musyrikin. Inilah perumpamaan Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Asy-Syu'ara antum catat aja suratnya nanti antum lihat sendiri dari ayat yang ke-69 sampai 81 ada di sana terdapat dialog antara Ibrahim dan orang-orang musyrikin di kala itu Allah berfirman watru alaihim naba Ibrahim bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ayahnya bernama Azar dan kepada kaumnya, apa yang kau sembah ini? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami akan terus menerus sabar, konsekuen untuk senantiasa menyembahnya. Ya makna akifin beriktikaf mana aja adalah mulazamatul makan akan terus menerus setia menyembah berhala-berhala ini. Jadi ini dialog tanya jawab, membuka akal-akal manusia. Begitulah seharusnya kita berdialog dengan orang-orang musyrikin. Ini tuan-tuan yang kalian sembah ini api, batu-batu yang kalian sembah ini. Ya. Tanya kepada mereka. Qala, berkata Ibrahim, "Hal yasma'unakum id tad'un?" Apakah mereka ini berhala-berhala yang kalian sembah ini mendengar kalian tatkala kalian menyerunya? Tanyakan kepada para penyembah berhala ini api yang kau panggil, kira-kira dia mendengar. Matahari yang kau panggil, yang telah mati yang kau panggil. Patung-patung yang kau panggil, apakah mereka mendengar? Apakah kira-kira berhala-berhala ini bisa membahayakan kalian atau memberikan padakan keberuntungan? Dapatkah berhala-berhala ini memberikan kepadakan keuntungan? sebagaimana itikad orang-orang musyrikin berhala-berhala mereka mendatangkan keuntungan subhanallah dan sebagian daripada kaum muslimin terkadang bergantung dengan ya kadang-kadang ada putu-putu kiai yang mereka kultuskan dijadikan sebagai jimat subhanallah ya di daerah daerah kita di Batam sana ada putu yang telah lama usang. Seorang tua pakai peci hitam. Ya, saya lihat pertama kali di salah satu rumah makan. Saya tengok, oh ini foto siapa? Taruh tinggi kan? Tapi nggak saya tanya. Wallahi saya kira itu foto nenek moyang mereka. Berapa hari berikutnya saya tengok di toko emas ada foto yang sama. Berarti itu oh, pemilih mereka ini kayaknya. Berapa hari kemudian saya pergi ke tukang jahit, ada foto itu lagi. Banyak kali pemilihnya nih. Saya bertanya, Pak, mohon maaf ini foto nenek moyang kalian ya. Saya tengok banyak di pasar-pasar ini foto ini. Oh, bukan. Ini foto orang saleh dan ini orang sakti. Ya, daun berubah jadi uang dengan dia. Foto orang saleh, foto orang sakti. Yang kuburannya dikuburkan di sana tuh, daerah barat sana. Subhanallah. Jadi saya katakan, Bapak letakkan untuk apa? Ini orang saleh dicintai Allah Subhanahu wa taala, wali nih. Dengan harapan fotonya saya gantungkan, kecintaan saya kepada dia, memuliakan dia, meletakkan fotonya ini, fotonya ini akan membuat datang cucuran rahmat Allah kepada saya. Dengan foto ini rezeki saya saya harapkan menjadi lancar. Berarti apa dia? Jadi apa dia? Jadi jimat. Subhanallah. Ini ikhwati rahimakumullah ta'ala. Ketergantungan yang salah. Maka berkata Ibrahim. Hal yang faunakum. Kata Ibrahim Al-Khalil ayu au yanfa'unakum au yadurrun apakah patung-patung ini mendatangkan untuk kan keberuntungan sebagian orang sekarang bukan patung aja karena lagi musim demam batu akik batu akik kadang-kadang harganya miliaran rupiah bukan gara-gara batu akiknya tapi karena ada katanya apanya isinya bukan akik sembarang akik tapi akik yang punya isi itu kata mereka Wallahi ini kesirikan. Ini batu membuat kaya raya nih. Berapa harganya? Udahlah untuk antum 29 miliar aja beli. 10 miliar lah enggak 29 miliar. Wallahi yang membeli batu akik ini untuk tujuan itu dengan harga seperti itu bahlul. Tahu antum bahlul? Tanya kepada ami-ami antum ini. Tahu mereka itu. Subhanallah. Yang namanya makhluk lan yanfa' walan yadur. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Suatu ketika datanglah Umar bin Khattab. Ketika tawaf, dia mencium al Aswad dan ini batu yang benar-benar wallahi batu yang murni dari surga turun dalam hadis yang sahih. Kalah semua batu akik ini batu surga. Allah turunkan dari surga batu akik. Bukan batu akik, batu hajarul aswad. Dan batu ini pernah dicuri itu oleh orang-orang karam itu orang-orang syiah, rafidah. Bertahun-tahun, berpuluh bahkan subhanallah. Tidak salah 200 tahun itu batu ada pada mereka. Baru dikembalikan dengan dibayar mahal-mahal. Apa kata Umar? Inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Saya tahu wahai Hajarul Aswad, engkau batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Laula anna Rasulullah sallallahu qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya Nabi tidak menciummu, saya tidak akan pernah menciummu. Berarti kita mencium Hajar Aswad bukan dengan etikat Hajar Aswad, mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanya karena mengikuti siapa? Rasulullah yang menciumnya dan berkata Nabi, khudu anni manasikakum." Ambil dariku bagaimana cara beribadah kalian. Bahkan Ka'bah yang Allah muliakan. Kita sujud bukan menyembah Ka'bah. Kita sujud menyembah Allah, tapi Ka'bah adalah merupakan kibat arah menyatukan seluruh kaum muslimin. Kadang-kadang orang-orang musyrikin ini menghujat Islam, mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian melarang menyembah batu. Kalian menyembah batu. Kenapa demikian? Tuh Ka'bah kalian sembah. Wallahi kita katakan kami tidak pernah menyembah Ka'bah. Ka'bah adalah merupakan kiblat yang menyatukan kami seluruhnya. Katakan ini untuk mengatur Islam. Bayangkan kalau nggak ada kiblat kita, bagaimana sholat di masjid ini? Ada yang arah ke, ke utara, imamnya ke arah utara, makmumnya ke arah selatan. Kacau balau kalau nggak ada kibat yang menyatukan kita. Bayangkan, ya nanti ketika sholat ada yang ke timur, ke utara, ke selatan. Kacau balau. Ka'bah bukan kita sembah. Dia adalah kiblat dan kita mengarahkan ke sana atas perintah Allah. Wa min haitsu kharajtum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kalian berada, arahkanlah wajahkan kepadanya ketika salat. Subhanallah. Jadi enggak benar kita menyembah Ka'bah. Kita menyembah siapa? Allah tabaraka wa taala yang menitahkan kita ke arah sana. Subhanallah. Kembali kepada dialog Ibrahim. Apa jawaban mereka ketika ditanya apa berhala-berhala ini wahai kaumku, wahai ayahanda, ayahku. Siapa nama ayahnya? Azar. Apakah ini yang kalian sembah memberikan manfaat kepada kalian? Ataukah menolak dari kalian mudarat? Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Inilah hujah seluruh ahlu, ahlu syirki orang-orang musyrik sepanjang masa sampai hari kiamat. Dalilnya adalah dalil apa? kami dapati orang-orang tua kami begini mereka beragama. Kami dapati inilah cara menyembah orang-orang tua kami. Inilah yang mereka perbuat. Artinya apa? Wallahi di antara penghalang hidayah adalah fanatik, taasub, taklid buta, mengikuti warisan leluhur yang salah, yang sesat. Wallahi kita bukan menghinakan yang terdahulu daripada kita. Tidak. Kita nggak pernah menghinakan mereka. Kita bersyukur dengan segala macam kebaikan mereka. Tatkala mereka salah, jangan kita ikuti kesalahan-kesalahan mereka. Subhanallah. Jadi jawaban kaumnya Ibrahim, mereka mengatakan, Bal wajadna aba'ana kathalika yaf'alun. Semua ini kami lakukan hanya mengikuti siapa? Nenek moyang kami sama dengan Abu Talib. Yang telah mengetahui kebenaran Datang Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Di akhir hayatnya ketika akan meninggal. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah. Kalimat inilah yang akan menjadi hujah bagi saya kelak. Memberikan untukmu syafaat di hari kiamat. Ketika itu di sampingnya ada Abu Jahal dan satu temannya. Abdullah bin siapa lupa saya namanya. Ya, Berkata Abu Jahal, "Atarghabu an millati abika?" Wahai Abu Talib, apakah engkau sekarang benci kepada agama nenek moyangmu? Kalau andai kata enggak ada Abu Jahal, mungkin Abu Talib akan katakan. Dan ini menunjukkan alangkah ah, bahayanya teman orang-orang yang jelek. Kata Nabi kembali, dirayu Nabi, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan menyelamatkan engkau dirimu. Berkata Abu Jahal, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya dia mengatakan dia di atas agama nenek moyangnya Abu Talib. Dan dia wafat dalam keadaan musyrik. Maka turunlah ayat ketika Rasulullah bersedih. Paman yang membelanya mati-matian tidak masuk Islam. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau mau. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Apa? Penghalang Abu Talib mengikuti agama Rasulullah. Ta'asub, fanatik, buta kepada agama nenek moyang mereka. Sungguh ikhwan. Kita berhadapan dengan cara beragama seperti ini. Di sebagian kaum muslimin kita katakan, inilah agama Rasulullah. Ini dalilnya. Ini Quran. Ini para sahabat mengerjakan demikian. Ini Imam Syafi'i melakukan demikian. Ini Imam Syafi'i kita loh. Kata mereka, enggak. Orang-orang tua kita enggak seperti ini ngajarkan. Kan ini bawa paham baru ini. Orang tua kita dahulu kala enggak seperti ini. Inilah namanya fanatik ta'assub yang tercelah. Inilah penghalang hidayah. Subhanallah. Apa kata Ibrahim? Subhanallah. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Wahai kaumku, tahukah apa-apa yang kalian sembah? Antum wa abahukumul aqdamun yang kalian sembah maupun nenek moyang kalian terdahulu fa innahum aduwwun li semuanya mereka musuh bagiku Allahu akbar Ibrahim begitu kuat Ibrahim ketika itu hanya dia sendiri beriman dia ya, tentang seluruh manusia subhanallah ya Fa innahum aduun li semua yang kalian sembah dan nenek moyang kalian semua musuh bagi saya. Illa rabbal alamin. Kecuali Tuhan pencipta alam semesta. Alladhi khalaqani. Dialah Tuhan yang telah menciptakan saya. Apakah Tuhan-Tuhan yang disembah manusia bisa mencipta? Apakah Isa bisa mencipta? Wallahi tidak. Apakah Uzair bisa mencipta? Apakah wali fulan bisa mencipta? Tidak ada yang bisa mencipta. Kata Ibrahim, kecuali Rabbul Alamin alladzi khalaqani dialah pencipta saya maka ciri-ciri Tuhan palsu adalah Tuhan yang tidak bisa mencipta itu palsu subhanallah kata Allah afaman yakhluqu kaman la yakhluq apakah sama Tuhan yang mampu mencipta Allah dengan Tuhan yang tidak mampu mencipta semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala Apalagi batu akik. Bagaimana dia mencipta? Dia pun dipatahkan, dia dibelah-belah, dia diasah-asah. Itu mencipta. Itu memberikan rezeki kepada kita. Allah melalui perantara dia laku ketika dijual harga mahal. Napalah kita rezeki. Subhanallah. Kata Ibrahim, "Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Tuhan yang telah memberikan kepada saya makan dan minum Antum bisa nggak minta kepada berhala-berhala itu makanan? Gak ada. Bahkan miskinnya sebagian orang berhala-berhalanya dihidangkan makanan dan minuman. Ya nggak Dibuatlah buah-buahan, dibuatlah sesaji, dihantarkanlah ke depan berhala-berhala ini. Taruh kue apem yang nikmat citranya lezat, taruh buah apel, taruh nanas, diletakkanlah di altar penyembahan, lewat anak-anak. Sayang ini dibuang-buang, dihembat mereka. Ya, keluarlah dia, syukur Tuhan kita telah makan. <laughs> Tuhan makan. Tuhan yang bisa makan, pasti dia harus mengeluarkan apa yang dia makan. Isa menjadi Tuhan. Dia makan dan minum. Yang makan minum butuh mencernanya. Allahu Akbar. Tuhan buang air besar. Tuhan buang air kecil. Bata pemarahnya dan murkanya Allah. Ketika mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Wa Mereka berkata Allah telah mengangkat anak. Memiliki anak. Ya, laqad ji'tum shay'an idda kalian telah mendatangkan kedustaan yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah belah, bumi terbelah-belah. Langit runtuh, gunung-gunung hancur. An da'u lirrahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Tuhan punya anak. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا Enggak layak Tuhan punya anak. Dia enggak butuh anak. Nanti kalau Tuhan punya anak bakal punya cicit dia. Punya cucu. Cicitnya Tuhan. Subhanallah. Maka ikhwan. Betapa lemahnya orang-orang musyrik. Akidah mereka itu lemah. Sebagaimana lemahnya sarang. Laba-laba. Allah Akbar. Kata Ibrahim. Wa idza maridtu huwa yashfin. Jika saya sakit, Tuhan saya menyembuhkan saya. Subhanallah. Kata orang batu akik ini bisa menyembuhkan berhala kuburan keramat ini bisa menyembuhkan orang. Ada enggak di masyarakat etikat batil seperti ini? Kalau sakit-sakit enggak sembuh ke dokter, Pak, pergi ke kuburan sana, itu manjur loh. Banyak orang ke kuburan itu sembuh penyakitnya. Ada enggak etikat seperti ini? Ada nggak kaum muslimin? Kalau anda kata anda nggak punya keturunan, lambat, ya ke dokter kemana-mana sudah, nggak bisa, nggak ada jalan lain. Pergi ke kuburan sana itu yang dikeramatkan tuh kuburan wali, minta di sana kepada dia. Banyak yang manjur. Ada nggak etikat seperti ini? Subhanallah. Syekh Uthaymin, Muhammad Shalih menyebutkan, ya. Ini ada seseorang. Dia punya akal yang sehat. Dia ah, mengetahui ada kuburan yang dikultuskan manusia. Menjadi berhala tempat rujuknya manusia. Dia berkunjung ke kuburan tersebut untuk sekedar lihat-lihat. Baru sebentar dia datang, datanglah orang lari tergopoh-gopoh. Mengatakan kepada orang yang telah meninggal dalam kubur tersebut, Wahai wali fulan. Wahai wali fulan. Sungguh istriku mau melahirkan. Tolong bantu, mudahkan dia dalam melahirkannya. Lari tergopoh-gopoh. Wahai wali pulan, mintaku kepadamu. Mudahkan istriku supaya dia melahirkan dengan mudah. Mudahkan persalinannya. Kemudian orang ini pulang kembali ke rumahnya. Datanglah orang yang kedua, berlari tergopoh-gopoh. Dan dia pun berkata, wahai wali fulan, sudah satu minggu anakku nggak kembali pulang. Tolong bantu aku carikan di mana dia dipanggil oleh laki-laki ini. Pak, sebelum bapak datang, telah ada orang yang mendahului bapak. Dia minta kepada wali ini untuk memudahkan persalinan istrinya. Sekarang bapak minta untuk mencari anak bapak. Kayaknya sekarang sedang sibuk dia untuk memudahkan persalinan sana. Kadang-kadang anehnya satu kuburan, orang rame-rame minta semua hajat mereka. Padahal ketika antum hidup saja, lima orang minta tuntutan satu waktu bisa antum penuhi. Antum ini sedang hidup sekarang nih. Ini antum, siapa namanya? Niko. Abi Niko bilang, Niko sekarang juga ambilkan untuk Abi cangkir. Kata uminya, sekarang juga Niko keluarkan sepeda. Kata adiknya, Niko sekarang juga tolong ambilkan untuk aku mainan. Tiga permintaan dalam waktu yang sama. Bisa nggak dia penuhi? Dia masih hidup nih, bisa. Dalam waktu yang sama bisa. B, tubuhku satu. Mi, tubuhku satu. D, tubuhku satu. Enggak mungkin aku berpecah-pecah membagi tiga. Enggak mungkin. Itu ketika hidup. Bagaimana orang udah mati? Dikelilingi oleh banyak orang. Macam-macam mintanya. Mintanya pun aneh-aneh. Minta rezeki, minta anak, minta pasangan hidup. Ada dia kemana-mana. Nazar enggak tembus-tembus. Ditolak di mana-mana. Nggak ada. Melamar semua pintu tertutup. Kata orang tuh di kuburan wali itu manjur, berangkat dia ke sana. Satu waktu mereka menuntut hal yang bermacam-macam. Bahkan ketika hidup aja antum nggak bisa bilang kepada seseorang, tolong mudahkan rezeki saya, nggak bisa. Karena rezeki di tangan Allah SWT. Bahkan antum nggak bisa berkata kepada dokter, "Pak, dokter sembuhkan saya." nggak bisa. Karena kesembuhan bukan milik dokter. Milik siapa kesembuhan? Milik Allah. Kalau kesembuhan milik dokter, dokter nggak akan pernah sakit dan nggak pernah mati dokter. Dokter sakit, dokter mati. Subhanallah. Lemah ketergantungannya kepada Tuhan-Tuhan ini. Subhanallah. Walladhi yumituni thumma yuhin. Dialah yang telah menghidupkan saya dan dialah yang telah dialah yang mematikan saya dan akan menghidupkan saya kembali. Inilah sifat-sifat Tuhan. Subhanallah. Ya. Ketika Ibrahim tidak ditanggapi oleh kaumnya. Ibrahim marah. Berkatalah Ibrahim dalam hatinya, berkata Ibrahim, "Watallahi la akidanna asnamakum ba'dan an tuwallu mudbirin." Demi Allah, saya akan menghancurkan tuhan-tuhan kalian setelah kalian pergi. Subhanallah. Ketika mereka sedang berhari raya semua sibuk, datanglah Ibrahim ke dalam rumah ibadah mereka. Sebagaimana kisah yang ma'ruf dalam Quran. Ibrahim bawa kampaknya. Subhanallah. Ya, dia masuk, dia hancurkan semua sembahan-sembahan mereka ini. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dia hancur leburkan semua patung-patung ini kecuali satu yang paling besar. Kata Ibrahim, supaya mereka akan kembali kepada yang besar ini kelak bertanya. Dia gantungkan kampaknya di leher patung besar ini, subhanallah. Mereka semua sedang sibuk berhari raya. Besoknya heboh dunia kiamat bagi mereka. Allahu Akbar. Mereka masuk hancur semua Tuhan-Tuhan. Mereka berkatalah mereka. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina. Siapa yang telah nekat melakukan tindakan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminal zalimin. Sungguh dia telah berbuat kezaliman. Sungguh dia orang zalim. Berkata sebagian masyarakat. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar yang menentang agama kita ini seorang pemuda namanya Ibrahim. Sungguh ikhwati rahimakumullah. Pemuda inilah pembawa segala macam bentuk kebaikan. Pemuda inilah pembawa segala macam bentuk kerusakan. Karena itulah masa muda masa yang paling energik untuk semua kebaikan atau semua bentuk kerusakan. Ibrahim pemuda. Allah Akbar. Ini yang semuanya mudah-mudah di tangan antum inilah agama ini. Hancur. Tidak hanya agama di tangan kita semua ibadah Allah. Yang mudah-mudah ini semua. Sebagaimana Ibrahim yang muda. Ya antum tengoklah. Semua penjahat-penjahat itu. Tukang begal. Ada nggak tukang begal umurnya 80 tahun? Udah bungkuk-bungkuk, begal. nggak mungkin. Jalan aja udah. Matanya udah kabur. Ada. Ada nggak perampok bang udah 100 tahun, 90 tahun? Jalan pun dah gini-gini. Pemuda. Subhanallah. Kata mereka kami dengar seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia yang menentang agama kita ini. Marah Raja Namrud. Ya. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa dia di hadapan seluruh manusia. La'allahum yashhadun. Agar mereka menyaksikan inilah balasan bagi orang yang menentang kita. Menentang Tuhan kita membinasakan, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Datanglah Ibrahim, qalu, A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Subhanallah. Ya. Mereka bertanya, Tuhannya semua hancur. Apakah engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu. Kata para ulama, Ibrahim tidak berdusta. Ya, Ibrahim mengatakan bal fa'alahu. Benar dia melakukannya. Yang ini. Benar. Karena itulah sebagian kurra berhenti di kata-kata bal fa'alah. Kabiruhum hadha. Bahasa nya Ya, yang melakukan, ya dia yang melakukannya. Yang besar ini, padahal maksudnya dia Ibrahim. Yang besar ini kata terpisah. Ya, dia yang melakukannya, ini yang besar. Karena itulah sebagian kura dia berhenti membaca bal faala, Kabiruhum hadza, yang paling besar ini. Ya, dia yang melakukannya, yang paling besar ini. Inilah dalam bahasa Arabnya namanya tauriyah. Yang dibolehkan dalam keadaan terdesak. Datang orang-orang Jahmiyah memaksa Abu Hanifah. Untuk mengatakan Quran makhluk. Dengan gampangnya Abu Hanifah mengatakan lihat ini. Ya. Quran, Injil, Taurat, Zabur. Semua ini makhluk. Mereka pun keluar. Mereka puas atas permintaan mereka Padahal yang dimasukkan makhluk oleh Abu Hanifah apa? Nih, tangan-tangan ini yang makhluk. Bukan hanya Quran, Quran, Taurat, Jabur. Semua ini makhluk. Memang benar semuanya. Tangan ini makhluk kan? Enggak menipu dia. Namanya apa? Tauriah. Ya, ketika Nabi berangkat Abu Bakar, Abu Bakar ditanya oleh orang, "Siapa ini?" kata Abu Bakar, "Hadit tariq." Ini penunjuk jalan. Dikira mereka penunjuk jalan di padang pasir padahal penunjuk jalan Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Kembali kepada kisah ini sebelum kita akhiri akan ada break ini. Ini udah kena warning kita nih. Insyaallah. Kata Ibrahim, "Fas'aluhu Fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanyalah kepada Tuhan-tuhan ini kalau enggak percaya, andai kata mereka bisa menjawab. Faraja'u ila anfusihim. Seketika mereka langsung kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Semuanya termenung. Seketika hening cipta. Hening cipta dimulai. Mereka pun terpikir-pikir. Iya juga. Akhirnya mereka berkata, Fakalu. Innakum antumu zalimun. Kayaknya memang kita semua ini zalim ini. Salah kita ini. Ya. Thumma nukisu ala ru'usihim. Mereka pun tertunduk. Begitulah ahlul bid'ah. Selama-lamanya hujah mereka pasti kalah. Semua satu satu satu negeri dengan satu orang pemuda habis semua mereka. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Mereka pun berkata, "Laqad alimta maha ulai yantiqun Ibrahim." Kau kan tahu mereka semua itu nggak bisa bicara. Udah, inilah <laughs> jawaban yang paling mantap ini. Disembelih Ibrahim mereka semua dengan hujah. Ya. Qala, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum Bagaimana kalian subhanallah, ya? Bagaimana kalian menyembah apa-apa yang tidak pernah mendatangkan baikkan manfaat ataupun menolak mudarat? Uffil lakum wa lima ta'budun. Celakalah kalian dan apapun yang kalian sembah. Min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Tidakkah kalian berfikir? Subhanallah. Ingat, ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul syirki. Ketika sudah mental, semua hujahnya habis patah. Dia akan tunjukkan kekuatan. Ketika dalil kalah, keluarlah parang. Ini dalilnya. Jangan tanya-tanya dalil kepada kami. Ketika kalah dalilnya, ini dalilnya sama kamu nih. Itu semua senjata ahlul bid'ah, senjata orang-orang musyrik, senjata orang-orang kufar. Ketika udah kalah patah semua hujahnya, logikanya hancur, Seketika mereka menunjukkan kekuatan. Qalu harriquhu wansuru ahlihatakum. Mereka pun berujar. Udahlah, banyak kali cerita anak ini. Gak usah diterigi lagi dia. Oh, Gak usah dipedulikan. Bakar saja dia. Kita tolong Tuhan, Tuhan kita. Tuhan ditolong, kesian. <laughs> Subhanallah. Ya, In kuntum fa'ilan dia katakan mampu kita akan tolong tuan-tuan ini kita bakar dia. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini mukjizat tentang Allah. Dia itu ada dan dia membantu wali-walinya. Yang mengingkari Allah lihatlah kebesaran Allah Subhanahu taala. Tahu enggak antum dikisahkan mereka mengumpulkan kayu-kayu bukan satu hari, berminggu. Dibuat begitu besarnya kayu-kayu banyak semua Dibakar kayu tersebut. Ibrahim dicampakkan dari tempat yang sangat jauh. Subhanallah. Ya. Ketika semua kalah hujah. Ya. Ketika Jibril, ketika Ibrahim di atas. Walaupun riwayat ini sebagian melemahkannya. Datanglah malaikat. Ketika Ibrahim di atas udara, datanglah malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, butuhkah bantuan saya? Kata Ibrahim, engkau tidak saya butuhkan. Saya butuh bantuan Allah SWT. Tawakal. Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami. Jibril enggak saya butuhkan pertolonganmu. Allah saya yang butuhkan. Allah katakan kepada api, "Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin." Kalau sampai bardan saja, Ibrahim bisa mati karena kedinginan. Bardan wasalaman, warning terakhir dan keselamatan kepada Ibrahim. Subhanallah. aradu bihi kaida. Ya, wa aradu bihi kaida Nahumul Aksarin. Mereka ingin membuat tipu daya, akan menjadikan mereka orang merugi. Ibrahim ketika habis semua kayu-kayu ini, Ibrahim keluar melenggang kangkung dia. Bingung Raja Namur. Akhirnya diusirlah Ibrahim pergi meninggalkan negeri tersebut. Irak. Dia berangkat. Subhanallah. Demikianlah sesi pertama. Ikhwan sekalian, masih ada yang warna hijau. Jangan takut, nanti masih ada soal masih ada insyaallah tabaraka taala. Kita break dulu Insya Allah nanti kita akan kembali ya. Silahkan antum yang ngantuk-ngantuk. Silahkan banyak itu kayaknya makanan di mana-mana bisa antum beli. <laughs> Minuman silahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dan akhwat yang Allah muliakan. Sesi kedua ini kita akan melengkapi pembahasan kita tentang perkara akidah, tauhid, bahwasanya kita bukan hanya dituntut mengimani tauhidur rububiyah tapi kita lebih daripada itu dituntut untuk mewujudkan tauhidul al-uluhiyah mungkin sebagian masih asing mendengar istilah-istilah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Allah lah pemeliharanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Dialah yang mengatur alam, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Ini namanya adalah tauhidur rububiyah. Terambil dari kata-kata rabbun. Rabbun secara bahasa mana adalah tuan, pemilik, ya pemelihara dan pengatur. Maka makna Rabbul Alamin, dialah Tuhan pemilik alam semesta. Pengaturnya, pemeliharanya. Maka kita wajib meyakini hanya Allah semata Tuhan pemilik alam semesta. Penciptanya, pemeliharanya. Inilah namanya Tauhidur Rububiyah. Apakah cukup kita meyakini sampai di sini? Tidak cukup. Kalaulah hanya mengandalkan tauhidur rububiyah, kita selamat. Kita akan menjadi seorang mukmin. Maka tentulah akan dihukumi beriman iblis. Karena iblis pun mengimani tauhidur rububiyah. Iblis pun mengakui Allah pencipta alam semesta iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di antara sumpah iblis berkata iblis qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan wahai Tuhan akan kususatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Ini dalam surat Sa'ad ayat yang ke-83. Di mana iblis mengakui ketuhanan Allah SWT sebagai Tuhan. Ya. Yang telah menciptakan alam semesta. Bahkan iblis mengatakan terkala Allah perintahkan sujud kepada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Duhai Tuhan, aku ini kau ciptakan dari api. Dan dia kau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api sujud kepada tanah? Enggak. Ana khairan minhu. Aku lebih baik daripada tanah. Seseorang yang kau ciptakan dari tanah itu lebih rendah daripada aku yang kau ciptakan daripada api. Iblis ini dahulu, iblis sejarahnya, dia adalah daripada jin. Kana minal jinni. Dia dari bangsa jin. Fafasaqan ammi rabbih, dia menentang perintah Tuhannya. Iblis ini dahulu kala adalah makhluk yang paling taat di antara golongan bangsa jin. Ketika jin diperangi di bumi ini sebelum Adam ada, karena mereka membuat kerusakan, sebagaimana ahlu tafsir menyebutkan dalam kitab tafsir, iblis diangkat ke langit. Kenapa? Karena ketaatannya, kesolehannya, Bahkan iblis didudukkan dalam majlis para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ber bertahun-tahun, nggak tahu kita berapa lamanya. Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Allah perintahkan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dari golongan malaikat dan di sana ada iblis sujud kepada Adam untuk memuliakan Adam sebagai penghormatan kepada Adam dan mematuhi perintah Allah. Karena sebelum kita dibolehkan syariat sebelum kita sebagian manusia sujud kepada manusia lainnya. Karena itulah kita dapat dalam surat Yusuf, saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Karena itulah ketika salah seorang sahabat berangkat ke Syam dan dia pulang, kalau saya nggak silap Mu'ad bin Jabal juga. Dia mau sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kata Nabi, kenapa? Apa yang kau lakukan ini? Maka berkatalah Mu'ad, ya Rasulullah, kulihat orang-orang Nasara. Umat mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Engkau lebih layak saya sujud kepadamu. Engkau adalah utusan Allah. Berkata Rasulullah, Lau kuntu amiran ahadan an li ahadin. Kalau saja boleh saya menyuruh seorang sujud kepada orang lain, akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha saya perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Kalau boleh sujud, tapi dilarang. Jadi kembali kepada iblis. Iblis itu mengetahui dia diciptakan oleh siapa? Allah. Maka kalau kita menganggap cukup Ustaz. Selama kita mengimani Allah sebagai pencipta. Selamatlah tauhid kita. Allah itu yang datang ke kuburan-kuburan yang dikultuskan. Yang dikeramatkan, yang meminta, yang memuja kuburan sembunyi yang sujud kepadanya dan seterusnya. Saya tanya kepada hantu, mungkinkah mereka memiliki pemikiran yang mereka minta ini yang menciptakan alam semesta? Enggak. Bahkan tanyakan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala mereka. Apakah berhala ini menciptakan alam semesta? Mereka mengatakan tidak. Bukan ini yang mencipta. Subhanallah. Siapa yang mencipta? Allah. Bahkan orang-orang Arab kaum musyrikin pun mengakui tauhidur rububiyah. Mereka semua mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan tidak guna pengakuan ini tanpa tauhidul ibadah. Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Isra ayat 102 tentang Fir'aun. Fir'aun itu makhluk yang paling terkutuk seluruh jagat raya ini. Bahkan makhluk yang lebih dahsyat daripada iblis. Anda bayangkan. Kok gitu Ustaz? Iya. Iblis gak berani ngaku Tuhan. Fir'aun dengan nekatnya mengatakan, "Ma lakum min ilahin ghairi." Saya enggak tahu ada Tuhan selain saya. Subhanallah. Mungkin iblis pun melihat Firaun, ini udah kalah aku dibuatnya ini dah Dahsyat ini. <laughs> Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Ini Firaun nih, mengaku dirinya Tuhan. Sampai-sampai dia berkata kepada Haman, menterinya, "Ya Haman ibn sarhan." Haman, buatkan untukku tawur yang setinggi-tingginya. Kenapa? La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu ka'dziba. Saya mau lihat mana Tuhan Musa yang di atas itu. Saya yakin Musa itu pendusta. Saya lah Tuhan yang paling tinggi. Subhanallah. Jadi yang mengingkari Allah di atas, siapa pertama kalinya? Fir'aun. Nyambung gak antum ini? Nyambung gak ini? Nyambung gak? Siapakah makhluk yang pertama kali mengingkari Allah di atas? Tuh Fir'aun. Katanya kepada Haman, wahai Haman, buatkan untukku tower tinggi, kalahkan tower semua ya, provider yang ada di sini. Setinggi-tingginya, kalahkan mereka. Kenapa? La'alli attalu ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhan Musa. Mana dia Tuhannya yang di langit sana. Subhanallah. Fir'aun ini, walaupun demi aku Tuhan, Allah kirimkan kepada Fir'aun berbagai macam ujian dan bala bencana. Subhanallah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf dari ayat 133 sampai 134. Allah mengatakan, Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal dhafadi. Kami kirimkan kepada Fir'aun tatkala dia membangkang perintah Tuhan, kami kirimkan kepada mereka at-tufan, topan, wal jarad, belalang, hama, belalang di mana-mana belalang. Buka tudung nasi belalang, buka lemari belalang, buka kamar mandi belalang, banjir belalang, pening Firaun. Belalang ini makhluk yang bahaya loh. Jika Allah berganda, habis semua dibuatnya. Ya, itu sawah-sawah beribu hektar sebentar habis kalau belalang datang. Habis dirusaknya. Ya. Wal malah lewat belalang berganti kutu di mana-mana. Enggak tahu kita kutu apa ini. Apakah kutu yang di kepala? Wallahu alam. Di mana-mana buka kutu-kutu. Masya Allah. Stres Fir'aun. Habis itu, wadda fadik lewat kutub, di mana-mana kata. Dalam rumah buka kata, dalam kamar kata, dalam lemari, dalam piring, dalam cangkir, semua kata. Wabah di mana-mana kata. Subhanallah. Wadam. Di mana-mana darah kita nggak tahu darah apa ini. Ayatin mufassalatin sebagai bukti-bukti yang nyata kebenaran Allah fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Balasan kesombongan mereka, mereka adalah orang melampaui batas. Walamma waqa alaihim rijzu rijzu rijzu tatkala semua musibah datang melanda Firaun dan kaumnya qalu berkatalah mereka ya Musa wahai Musa Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Dengan janji yang dia janjikan kepadamu mengabulkan doamu. Mintalah berdoalah kepada Tuhanmu. Lain kasyafta anna rijza lanu'minanna Kalau seandainya semua bala ini disingkap oleh Tuhanmu wahai Musa, kami akan beriman kepadamu Walanursilanna ma'aka Bani Israel. Kami akan kirim kepadamu Bani Israel. Kami lepaskan mereka. Enggak lagi menjadi budak-budak kami. Kata Allah. Falamma kashafna anhum ridsa ila ajrin hum balighuhu idha hum yankuthun. Tatkala Allah singkap semua bala bencana ini mereka ingkar janji. Mereka kejar ketika itu seluruh Bani Israel. Sampai akhir kisah. Berkata Musa kepada Fir'aun. Dalam surat Sab tadi ayat 83 ya, e, dalam surat Isra Al-Isra 102 Laqad alimta wahai Firaun engkau tahu ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ar. Tidaklah yang menurunkan bala bencana ini kecuali Tuhan. Dialah pemilik langit dan bumi basair. Merupakan bukti-bukti yang terang yang nyata wa inni la'adhunnuka ya Musa wa inni la'adhunnuka wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura dan aku menganggap wahai Fir'aun engkau akan celaka dan binasa subhanallah artinya Fir'aun pun mengakui Allah sebagai Tuhan dia tahu ini semua bala bencana Allah yang turunkan apakah dengannya Fir'aun beriman enggak dia enggak beriman subhanallah bahkan ketika akhir hayatnya Fir'aun pun mengakui Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. nggak ada guna. Ya. Jadi iblis mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta. Fir'aun pun mengakui tidak berguna pengakuan ini semata. Subhanallah. Ya, bahkan ikhwati rahimakumullah. Orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui hal yang sama. Ya, Orang-orang Arab jahiliyah dahulu kala ketika ditanyakan kepada mereka tentang siapa ketuhan pencipta alam semesta, mereka mengatakan Allah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 85 Allah berfirman tentang orang-orang musyrik jahiliyah. Qul katakan Muhammad, limanil ardu wa man fiha? Milik siapakah bumi dan siapa yang terdapat di atasnya? In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui saya kuluna Allah. Maka mereka menjawab Allah. Qul afala tadakkarun. Kalau kan mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini, mengapa kalian tidak ingat kepadanya, menyembahnya? Lihat lagi dalam surat Al-Ankabut. Ayat 60 Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin yang diutus Rasulullah kepada mereka. Wala in sa'altahum jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad man khalaqas samawati wal arda? Siapakah pencipta langit dan bumi? asy syamsa wal qamar yang telah menaklukkan matahari dan bulan yang datang berganti-ganti. La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yu'fakun? Bagaimana mereka dipalingkan daripada kebenaran? Artinya banyak orang-orang mengakui ini. Bahkan semua manusia pada akhirnya mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tapi ini enggak cukup sampai mereka memurnikan tauhid yang kedua namanya tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah memurnikan segala macam bentuk ibadah diserahkan dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan semua nabi dikirim Allah untuk memurnikan tauhid yang nomor dua ini namanya tauhidul ibadah agar manusia mempersembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanallah. Fir'aun beriman dengan rububiyah enggak guna. Iblis enggak guna. Orang-orang musyrik enggak guna. Mereka diperangi oleh Rasulullah. Tidak akan mungkin semuanya berguna tanpa mengimani tauhid yang saya sebut tadi. Tauhid apa namanya? Tauhid al-ibadah atau al-uluhiyah. Hanya Allah yang berhak diibadati. Di mana letak kesalahan orang-orang musyrik? Apakah mereka tidak menyembah Allah? Wallahi, orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW diutus mereka juga menyembah Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah. Mereka juga berkorban kepada Allah. Tapi selain mereka berkorban untuk Allah, mereka berkorban untuk sembelian-sembelian mereka ini dibagikan kepada ya, diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Mereka menyembelih untuk Allah, mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Mereka mengatakan, "Hadzalillahi bizamihim." wahada li ina Ini yang kami sembelih, ini untuk Allah. Ini yang kami sembelih untuk sekutu-sekutu Tuhan. Sebagaimana orang sekarang, kurban yang nyembelih untuk Allah. Ya, ketika raya kurban. Nanti datang mau bangun rumah, kurban kurbankan juga. Untuk siapa? Untuk jin. Datang malam bala bencana, lumpur enggak kering-kering, sembelih juga kerbu, campakkan kerbu ke sana. Mereka mengatakan haza lillah, sembelihnya untuk Allah. Wahada lisyurokaina, ini untuk Tuhan-Tuhan kami. Kesalahan orang-orang musyrik diperangi Rasulullah. Karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Subhanallah. Artinya orang-orang yang melakukan kesyirikan, semua mereka meyakini bukan makhluk yang mereka sekutukan untuk menyembah, yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah. Tapi mereka mencekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk ini. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang harus dipahami bahwasanya yang paling esensi, yang paling penting kita pahami bahwasanya kita diciptakan untuk memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembahku. Kata para ulama, makna liya'budun liwahidun agar mereka mengesahkan aku dalam ibadah. Maka tidak ada guna segala macam bentuk ibadah jika dicampur adukan dengan kesyirikan. Haji dia pergi haji. Nanti datang juga dia ke dukun. Ini sia-sia. Haji haji juga, tapi cincinnya ada isinya, ada jinnya. Ini sia-sia. Subhanallah. Jemaah sekalian, inilah pembahasan tentang kajian kita pagi hari ini. Berikutnya akan kita perluas dengan soal jawab. Allah taala alam, mohon maaf atas segala macam kekhilafan dan kekurangan. Ya, Insya Allah taala kita akan teruskan dengan sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak pada Ustaz Abu Ferus atas pembahasan daurah pada hari kedua dengan tema bergantung dengan sarang laba-laba. Dan untuk <clears throat> sekitar 30 menit ke depan kita ada akan tanya jawab, eh, tanya jawab materi dan ada sekitar 10 menit juga ada tanya jawab berhadiah. Di sini panitia menyediakan sekitar 6 buku dan juga satu jam tangan. Untuk teknis tanya jawab berhadiah ini akan kami serahkan kepada Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya masih menyimpan benda-benda seperti keris, batu-batu akik, apakah ada mudaratnya sementara saya insya Allah tidak bergantung pada benda-benda tersebut. Gimana pula bergantung dengan keris? Bergantung dengan tali. Tapi hanya memakai untuk perhiasan saja. Keris, bolehkah kita membeli keris? Boleh, siapa yang larang? Untuk jaga-jaga. Untuk safety keamanan di rumah untuk nilai seni. Enggak ada masalah beli keris, beli pedang. Kalau orang Dayak apa namanya? Mandau. Kalau orang Sunda apa namanya? Orang Sunda apa sih? Yang gini-gini tuh. Kujang. Ujang atau kujang? <laughs> Silahkan, enggak ada masalah. Demikian juga antum nyimpan-nyimpan batu akik, enggak ada masalah. Ganti-ganti, tapi dipakailah. Kok untuk disimpannya sayang kasih ke panitia. Hanya untuk disimpan aja, dipakai. Ya, selama memang tujuannya bukan eh, batu akik untuk perhiasan. Namanya senjata tajam untuk untuk jaga-jaga diri, ya, untuk hiasan nggak ada masalah. Yang masalah ketika dia diklaim atau dianggap memiliki manfaat dan menolak mudarat. Ya, ketika diklaim di dalamnya itu ada jin dan seterusnya. Nah, yang benar, sebagian keris itu bisa berdiri sendiri loh berdiri, kadang-kadang dia terbang. Tapi itu semua permainan jin. Kalau jumpa mana santri dah takluk itu, keris itu langsung takluk. Antum baca bismillah udah tergeletak ada nggak apa-apa lagi. Nah, ini dilarang. Syirik hubungnya, hukumnya. Jadi tergantung niatnya. Jika membeli keris untuk niat klinik, dimandikan setiap malam Jumat Kliwon, pakai minyak za'faran, untuk apa namanya? Untuk melakukan pelet, ini tentunya syirik. Demikian juga batu akik. Hanya untuk hiasan atau digunakan untuk penghias tangan dan seterusnya nggak ada masalah. Ini dari pendengar radio Gema Madinah bertanya tentang wali-wali Allah. Apakah pada hari kiamat kelak bisa memberikan syafaat? Insya Allah Taala di hari kiamat yang memberikan syafaat pertama Rasulullah SAW. Dan syafaat Nabi itu banyak jenisnya. Ada syafaat yang pertama kali agar dimulai persidangan di hari kiamat. Karena kita menunggu di padang mahsyar seribu tahun. Ngeri. Satu hari sama dengan seribu tahun lagi. Seribu kali seribu berapa? Satu juta. Satu juta tahun kita menunggu dimulai persidangan di padang mahsyar. Subhanallah. Maka Nabi dengan syafaat beliau dimulai persidangan syafaat beliau ada orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke neraka dengan syafaat Nabi enggak jadi dimasukkan ke neraka dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi ada orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka dikeluarkan daripadanya syafaat Nabi daripada terhadap orang-orang yang di neraka siksanya dahsyat menjadi ringan siksanya itu hanya kepada satu orang saja kepada Abu Talib syafaat Nabi kepada orang-orang yang telah menduduki tempat tertentu di surga naik kepada tingkat lainnya Nabi memberikan syafaat. Anak-anak yang meninggal kecil yang dimiliki oleh orang tuanya satu, dua, tiga memberi syafaat kepada orang tuanya. Orang-orang yang mati syahid memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Dan setiap sahabat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Subhanallah. Maka kita hendaklah bersahabat dengan orang-orang saleh selalu. Semoga dengan sahabat bersahabat sama mereka ketika lakad dan seandainya kita dimasukkan ke dalam neraka Sahabat kita lihat, mana kawanku Siful? Enggak ada. Di dalam neraka dia katakan, ya Allah itu kawanku. Tolong ya Allah. Allah akan berikan syafaat. Penting kita berkawan dengan orang saleh. Enggak tahu kita kadang-kadang dengan kejelekan kita, kemaksiatan kita dibenamkan dalam neraka dengan mereka yang saleh ini, ya Allah itu kawan saya. Lewat, pindahkan ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Dan setiap orang-orang beriman bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman lainnya. Bahkan sebagian amalan seperti surat Al-Baqarah yang dibaca, diamalkan isinya. Al-Imran memberi syafaat kepada yang membacanya dan mengamalkannya. Ya, jadi wali-wali termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Insya Allah mereka akan memberikan syafaat. Tapi siapakah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang harus dijelaskan. Apakah bisa terbang di udara? Saya pun bisa terbang. Kemana saya terbang di udara. Sampai kemari. Apakah yang bisa jalan di atas air? Saya pun bisa. Dengan perahu. Dengan speedboat. Subhanallah. Apakah mereka yang terbang di udara jalan di atas air itu wali Allah Subhanahu taala? Belum tentu. Jangan-jangan dia wali syaitan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, rahimahullah, andai kata engkau melihat orang yang jalan di atas air, terbang di udara, jangan kau katakan cepat-cepat dia wali Allah sampai kau lihat kau hadapkan amalannya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jika bersesuaian itu wali Allah. Jika tidak dia wali syaitan. Siapa wali Allah? Semua orang-orang beriman dan bertakwa dialah wali Allah SWT. Baik dia punya keramat ataupun tidak punya karamah. Dia wali Allah. Ala inna awliya Allahi alladhina. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yasan. Kata Allah ketahuilah wali-wali Allah adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut ya dan tidak pula mereka harus bersedih enggak dia takut dengan apa yang dihadapi ke depan dia yakin dengan kebaikan Allah dia enggak bersedih dengan apa, apa yang telah terlewati dari masa lalunya ya alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Siapapun juga yang beriman dan dia bertakwa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia wali Allah. Maka insya Allah semua yang hadir di majlis ini adalah merupakan wali-wali Allah. Assalamualaikum wahai wali-wali Allah. Wali Allah semua. Secara umum. Tapi tidak boleh seorang menganggap dirinya suci. Enggak boleh antum katakan di bumi ini, di masjid ini sayalah wali Allah. Enggak boleh itu wali syaitan. Yang bangga dengan dirinya wali syaitan. Ciri-ciri wali Allah, mereka begitu khawatirnya dengan diri-diri mereka. Mereka takut dengan dosa-dosa mereka. Itulah ciri-ciri wali Allah SWT. Umar, wali Allah atau bukan Umar? Wali Allah. Subhanallah. Dan banyak karomatnya. Ya, ketika dia naik atas mimbar berbicara, berpidato, tiba-tiba dia menjerit-jerit, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Semua sahabat bingung, ini kok nggak nyambung? Kok tiba-tiba lari ke gunung, lari ke gunung? Ternyata sebagian pasukan kaum muslim sedang berperang satu tempat. Mereka terdesak, Umar melihat mereka dengan karomah yang Allah berikan. Dia berteriak, lari ke gunung dan mereka mendengar suara Umar di sana. Kita pakai handphone kan, ayo lari ke gunung, lari ke gunung. Umar nggak perlu telepati. Naik, naik, mereka pun naik. Itulah karomah. Subhanallah. Tapi begitu tingginya karamah Umar, dia masih khawatir dengan dirinya. Di akhir hayatnya dia katakan kepada putranya Abdullah, "Wahai Abdullah, kau turunkan ayahmu ini, letakkan ke tanah. Celakalah dia andai kata Allah nggak mengampuni dirinya, maksudnya Umar sendiri. Celakalah Umar andai kata Tuhannya nggak mengampuninya. Letakkan saya ke tanah, letakkan pipi saya ini, tempelkan ke tanah." Subhanallah. Dia khawatir dengan dirinya. Itu wali Allah. Sampai-sampai datang dia berbisik kepada Hudzaifah, Hudzaifah, tolong kau jawab. Apakah nama Umar ada dalam rombongan orang-orang munafik yang Rasulullah bisikkan ke telingamu? Dia khawatir dihinggapi kemunafikan. Padahal dia Amir Mukminin. Berkata Hudzaifah, wahai Amir Mukminin, saya tidak akan beritahu setelahmu. Siapapun juga. Dan saya tidak pernah menganggap kau suci di atas Allah SWT. Namamu enggak ada dalam rombongan mereka. Subhanallah. Itu wali Allah. Dan dia punya karamat. Banyak karamatnya? Banyak karamat Umar. Saya tanya antum. Abu Bakar Siddiq wali Allah atau bukan? Ada nggak karamat Abu Bakar Siddiq? Tidak ada karamatnya. Karena dia nggak butuh karamat tersebut. Mana lebih tinggi? Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar. Menurut kaum muslimin secara ijma. Ia mengatakan Umar lebih mulia. Dia ahli bid'ah. Apalagi menganggap ahli lebih mulia daripada keduanya. Lebih sesat lagi dia. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq, wali Allah, nggak punya karomah. Artinya apa? Karomah itu bukanlah menunjukkan orang ini lebih tinggi daripada orang-orang beriman yang Allah berikan kepadanya karomah. Saat bin Abi Waqqas ketika melawan orang-orang Persia. Banjir ketika itu, sungai itu banjir. Sungai Tigris banjir ketika itu. Dan mereka tinggal selangkah menyeberangi sungai, menghabisi semua kekuatan Persia. Air lagi naik banjir. Ketika itu saat berdoa. Setelah itu dikatakan, kaum muslimin nyebrang. Semua nyebrang. Mereka nyebrang sungai seolah-olah mereka jalan di atas pasir. Di atas gelombang ombak yang begitu kencangnya. Sungai Tigris sungai besar. Kayak, kayak sungai Kapuas inilah kira-kira. Besar. Bergelombang. Mereka naik di atas kuda mereka. Sampai Ibn Katsir menyebut, menyebutkan semua selamat dengan semua, nggak ada yang hilang bekal. Pan banjir sedang kuat. Satu orang lah cuma, dicampakkan ombak piringnya, kemudian ombak balikkan kembali ke dia. Terlihatlah dalam bid'ah ini ayah. Ini karamat dan wali Allah. Jadi wali Allah, baik dia menerima karamat ataupun tidak, selama dia beriman dan dia bertakwa dialah wali Allah. Bukan wali Allah yang kebal senjata, bukan itu wali Allah. Nabi wali Allah bukan. Dialah pemimpin wali Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ketika berdakwah ke Taif, ketika perang Uhud masuk ke dalam gerham beliau, Mighfar baju besinya berdarah sallallahu alaihi wasallam enggak kebal dia. Maka bukan tandanya wali Allah itu kebal. Apakah wali Allah yang makan kaca? Rugi makan kaca. Bagus makan kacang. Wali Allah makan kacang yang sehat-sehat dia makan. Yang makan kacang itu itu wali Allah. Yang makan kaca itu wali syaitan. Jelas tuh oleh syaitan. Ada sini makan kaca. Jangan dekat dengan saya di sini. Ngeri kita. Jadi pada hari kiamat semua wali Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang beriman lainnya. Dan setiap orang-orang beriman wali Allah Subhanahu wa taala selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai anak terhadap orang tua yang percaya hal-hal seperti jimat, yang menganggap jimat tersebut baik karena bertuliskan huruf Arab pada jimat-jimat tersebut. Bukan setiap yang bertuliskan Arab itu baik. Lata ditulis bahasa Arab buruk juga dia. Uzza. Kadang-kadang orang Islami kalau dengar Arab, oh adalah seolah-olah Quran dan Sunnah. Lagu-lagu Arab, oh ini bagus ini. Padahal lagu-lagu cinta syahwat juga. Dengarkan, haram hukumnya kita ya menjadikan jimat ya sebagai sebab apalagi mungkin jimat untuk manfaat ataupun menolak mudarat. Baik jimat itu dalamnya ada tulisan-tulisan Al-Qur'an dicampurkan dengan tulisan-tulisan Arab, enggak boleh. Ya, kadang-kadang bukan Quran dia, kadang-kadang Quran dibalik. Ya, surat Al-Ikhlas semua hurufnya dibuat terbalik. Karena kata kul dibalikkan lam qaf. <laughs> Huwallah semua dibalik, habis makna semua. Subhanallah. Ini pelecehan terhadap Quranul Karim. Ini jimat. Kadang-kadang ada huruf kan. Ada satu potong ayat. Lam, lam, lam, lam, mim, mim, mim, ra. Satu, dua, tiga, tiga, tiga. Tak apa-apa. Sebagian nama-nama jin padanya. Jadi bukan setiap yang Arab itu daripada Islam. Abu Jahal juga Arab. Abu Lahab juga Arab. Bukan daripada kaum muslimin. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat. Dia pakai gelang dari kuningan, min sufrin. Nabi bertanya, apa ini? Ya Rasulullah ini jimat saya. Melindungi saya. Kata Nabi, kau lepas sekarang. Andai kata itu jimat ada padamu dan kau mati, tidak pernah keberuntung selama-lamanya. Dilepasnya. Barak bin Azib. Ya, melihat ada seorang pakai jimat. Kemudian dia potong jimat tersebut, dia katakan, Wa yu'minu aktsarum billahi illa musyrikun. Berapa banyak orang yang dia mengaku beriman kepada Allah padahal dia campur adukkan dengan kesyirikan. Enggak boleh pakai-pakai jimat. Haram. Syirik. Jika kita yakin jimat ini mendatangkan manfaat dan malah mendorot, ini syirik besar, mengeluarkan seorang daripada Islam. Jika kita hanya mengatakan ini sebagai perantara saja, syirik kecil yang merupakan pintu kepada syirik besar. Dan syirik kecil itu bukan dosa yang kecil loh. Walaupun dia ada kecilnya, tapi dia lebih dahsyat <laughs> dibandingkan dosa-dosa besar lainnya. Karena syirik dosa yang tidak terampuni di hari kiamat ketika seorang tidak bertobat di dunianya. Bahkan Sesoleh Pojan mengatakan, orang melaksanakan dosa syirik kecil di hari kiamat pasti dihukum jika tidak bertobat di dunia ini. Subhanallah. Nah, pertanyaan terakhir ini. Setelah itu saya akan tanya, itu ada hadiah jam, macam-macam itu, ngeri itu hadiahnya. Sponsornya ngeri. Ustadz bagaimana menyikapi orang yang mengatakan tauhid dibagi tiga adalah bid'ah juga? Padahal sudah jelas dan jelaskan bahwa itu hanyalah kemudahan. Naam. Tauhid dibagi para ulama kepada tiga, ya, tiga jenis. Ada namanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang mengatakan ini kurang kerjaan, bahkan ada yang menganggap ini seperti orang nih Trinitas, wallahi tidak. Dan perkataan tentang rububiyah, uluhiyah ini telah ada pada masa-masa di awal-awal Islam. Disebutkan oleh para ulama-ulama Islam. Karena semua tauhid itu akan merujuk kepada tiga ini. Pertama, kita meyakini hanya Allah sebagai pencipta alam semesta, pemeliharanya, pengaturnya. Dialah pemberi rezeki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Ini namanya tauhidur rububiyah. Yang kedua, keyakinan kita segala macam bentuk ibadah hanya diberikan untuk Allah semata. Ini namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga, ya bahwasanya kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi yang kita wajib membenarkannya, mengimaninya tanpa menolaknya atau mentakwilkan yang kepada sifat-sifat yang batil yang lain, ya, atau menanyakan bagaimana sifat tersebut atau menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Namanya tauhidul asma wa sifat. Dan sebenarnya ulama membagi tauhid kepada dua bagian dan semuanya benar, nggak ada salahnya. Tauhidun fi, fi fi fil ma'rifati wal isbat. Tauhid dalam yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan. Dalamnya terkandung dua tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, tauhidun fit talab. Tauhid yang menuntut seorang akan memberikan semua ibadahnya untuk Allah. Namanya tauhid uluhiyah. Maka ada yang bagi dua, benar. Ada yang bagi tiga, dengan pembagian tadi, benar. Dan ada yang bagi tiga, tapi dihilangkannya tauhidul asma wa sifat. Digantinya tauhidul hakimiyah. Ini salah. Kenapa? Karena tauhidul hakimiyah telah masuk melebur dalam tauhidur rububiyah. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah. Tidak akan mungkin antum dapat tambah lebih daripada tiga tauhid. Enggak mungkin. Akan semua masuk ke dalam tauhid ini. Ya, kita ini. Jadi yang mengatakan ini bid'ah kita bilang coba antum terangkan tentang Allah tabaraka taala. Apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak akan bisa mel, tidak akan pernah dia dapat memperkenalkan Allah kecuali dengan tiga cara, dengan tiga tauhid. Ini Enggak akan mungkin. Subhanallah. Kalau dia mengatakan tauhid adalah sekedar mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta, kita katakan itu diakui oleh Firaun, diakui oleh iblis, diakui oleh musyrikin orang Arab. Butuh kita tauhidul uluhiyah. Kemudian kalau dia mengatakan cukup beriman seperti ini, kita katakan tidak. Allah SWT memiliki sifat-sifat. Andai kata kau ingkari sifat tersebut, engkau kufur kepada Allah SWT. Yang mengatakan Allah nggak memiliki sifat ilmu, kufur. Dan seterusnya. Ini pembahasan agak panjang, tapi saya ringkas saja. Itu untuk jawaban yang bertanya ini, secara ringkas. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan usaha kita di sini. Demikianlah ikhwati rahimahumullah. rangkaian kajian-kajian kita. Ada sisa waktu ya untuk buat pertanyaan. Ini banyak hadiah-hadiah nih, subhanallah. Yang pertama kali jam nih. Masya Allah, ini jam bukan sembarang jam ini. Ya, pertanyaannya untuk akhwat. Ini boleh juga jam ini untuk akhwat, untuk anaknya, untuk suaminya. Baik. Siapa? Ini gimana soal? Mereka langsung jawab. Dengan tulisan, ya sebutkan lima nama orang-orang salih yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Tuh, silahkan. Kami payah terus Ustadz ini. Anak tiri kami. <laughs> Jadi untuk akhwat itu, lima nama orang salih yang meninggal satu masa, satu tahun pada masa Nabi Nuh yang mereka akhirnya disembah. Soal kedua untuk akhwat. Ya, tolong bedakan kalau payah kami terus kita. tolong bedakan antara ya tauhidu al-uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Payah juga. Bedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Soal yang ketiga untuk akhwat. Ya. Sebutkan siapa nama anak Amr bin Al-Jamuh yang ikut bayat Akabah dan dialah yang berhasil akhirnya dengan bantuan sahabatnya yang satu lain memberikan hidayah kepada orang tuanya. Siapa nama anaknya? Itu yang ketiga. Ini soalnya gimana? Cukup tiga soal. Ya, yang jawabannya benar dapat hadiah. Sekarang untuk yang ikhwan. Subhanallah. Langsung ikhwan ya. Tadi saya katakan, wali Allah bukanlah yang harus terbang di udara. Karena burung juga terbang. <laughs> bukanlah yang harus berjalan di atas air. Ya, Karena ikan juga berjalan di air. Dan ada yang loncat-loncat di atas <laughs> air. Pertanyaan saya, apa definisi wali Allah? Siapakah dia wali Allah? Silakan, tafadhal antum. Wali Allah adalah Tunggu mikrofon ini. Sebentar. Kata akhwat, ikhwan mudah-mudah kali. Kami payah-payah. <laughs> Siapa wali Allah? Yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang selalu taat dan bertakwa. 50 kayaknya ini. Belum sempurna. Hah? Tafadhal. Yang beriman dan bertakwa. Antum yang tadi malam dapat. Bukan kan? <laughs> Tafadhal. Ini untuk antum. Sedekah orang miskin. Tangannya menjadi lumpuh. Ini untuk antum, ini kasih sama teman antum yang tadi jawab. Baik. Untuk ikhwan lagi, akhi. Nanti komplain akhwat. Satu lagi untuk akhwat. Takut beli untuk akhwat nih. <laughs> Ini untuk akhwat 40 dosa lisan perusak iman. ini nah judul bukunya ya. <laughs> judul bukunya 40 dosa lisan perusak iman. Soalnya ya apa ya Mas? <laughs> Subhanallah. Berapa lama kita menanti di padang mahsyar? Itu untuk akhwat, satu aja nah, <laughs> sekarang untuk ikhwan. Untuk ikhwan soal lain. <laughs> Subhanallah. Saya tengok catatan saya dulu. Boleh soal di luar pertanyaan? Boleh soal di luar di luar kajian? Boleh enggak? Betul. Oke. Di luar kajian. Sebutkan kepada saya satu ibadah yang hanya mampu dikerjakan oleh satu orang dalam satu waktu di seluruh dunia ini. Antum nggak ada, antum nggak boleh karena udah udah dapat hadiah. Antum diam ya. Satu ibadah yang hanya satu orang yang bisa mengerjakan seluruh dunia, nggak bisa dua orang. Nggak bisa dua orang, mustahil bisa. Satu orang saja seluruh dunia. Nggak bisa bersamaan dalam satu waktu. Silakan. Hah. Cepat. Fadal. Silakan. Hah, apa antum? Nikah ya? Nikah bisa, nikah masal aja bisa. Apa? Mana? Kalau nggak ada saya tanya beliau kembali. Kalau beliau salah saya ambil kembali bukunya. Hah? Antum mau jawab? Hah? Kita bocoran dulu nih. <laughs> Nggak boleh dibocorkan. Silakan. Apa nama ibadah tersebut? Tafadhal. Imam di Masjidil Haram ketika menjadi imam. Ya, namanya imam satu waktu itu di Mekah banyak imam-imam. Satu ibadah yang hanya bisa dilakukan dalam satu waktu oleh satu orang. Adapun menjadi imam, ya Masjid Haram, imam di Masjid Haram satu. Nanti di Masjid Kuba, di Masjid mana-mana satu waktu. Banyak. Ini hanya satu orang aja yang bisa melakukannya. Satu ibadah. Namanya imam, bisa banyak. Di dunia ini banyak imam satu waktu. Ah. Mencium batu akik. Ntar, ntar lo. Udah saya kasih bocoran dari itu. Kalau antum nggak bisa jawab ini, aduh musibah ini. Saya minta batu akik. Hah. Betul, mencium batu hajarul Gimana dua orang masuk kepala antum dari tempat yang kecil? Nggak mungkin. Mustahil Cimacan Aswad berdua, mustahil. Oke, okay. kasih untuk beliau nih. Oke. Okay. Saya tanya lagi satu lagi. Ini boleh akhwat boleh ikhwan ini, Tidak ada masalah. Satu ibadah yang dalam seumur hidup kita hanya sekali saja. Nggak boleh dua kali. Hah? Khitan. Pandai. Kok dua kali kacau. Itu kasih sama dia. Subhanallah. Satu buku lagi. Lanjut. Oke. Okay. Oke. Okay sebutkan kepada saya nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi lepas perang Khaybar dan didapatkan ketika perang Khaybar. Ahli sejarah antum sudah dapat? Ah, silakan. Sofiyah bintu Huyai. Oke, okay. selesai tugas saya memberikan soal. Silakan, tafadhol ambil. Oh, talim adil irsyad. Masya Allah. Barakallah. Kismul lughatil arabiya. Ahlan sahlan. Masya Allah. Allahu Akbar. Dah, tinggal nunggu dari akhwat. Mana jawaban akhwat ini? Dari akhwat kita nunggu jawabannya. Kata mereka, ikhwan satu soal, satu buku. Kami empat lima soal, satu buku. Enggak. Setiap benar satu. Di sana ada ya. Oh, ini pakai bahasa Arab temannya. Suwa, mantap. Yaguth, Ya'uq, Nasr, Wad. Semua imlaknya salah. Suwa pakai alif, kurang. Yaguth pakai waw, kurang wawnya. Ya, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Wa Nasr. <laughs> Tapi tetap kita benarkan. Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr dan Wad. Kemudian Tauhidu al-uluhiyah, kita beribadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Tauhidu rububiyah, kita mengakui hanya Allah satu pencipta mumtaz. Yang ketiga Muaz bin Jabal, temannya Muaz bin Amr ya, adalah siapa ini anaknya Mumtaz. Ini akhwat benar semuanya. Ummu Ati. Ah, Ummu Ummu ya. Ummu Ati enggak ada tanya tamar butuhnya. Ada Ummu Atiyah, enggak tahu saya. Ini bacaan yang saya baca Ummu Ati. Ya, Ummu Atiyah. Ada Ummu Ati kan? Ini Ummu Ati. Benar. Subhanallah. Ini Ummu Maulana, ya. Maulana Royan. Lima nama orang saling sembah zaman Nabi Nuh disebutkan tiga, Ya'uz, Suwa, dan Wa'ad. Tidak sempurna. Tauhid uluhiyah memurnikan ibadah. Tauhid sifat Allah. Nama anak Amr, nama anaknya adalah Amr bin Jamuh. Nama anak Amr bin Jamuh adalah Mu'as bin Amr bin Jamuh. Ini benar sebagiannya. 60 nilainya saya kasih. Tapi telah Masya Allah. Ya, turut serta dalam meramaikan soal jawab kita. Nanti insya Allah kalau anda kata enggak lebih baik kita berikan juga kepada beliau insya Allah. Insya Allah hadiah buku. ya aku Yakut Nasr. Ini siapa nih? Ibu Rena. Mumtaz. Mu'az bin Amr. Tauhid Rubiyah mengimani Allah yang mencipta melihara alam semesta. Tauhid Luhiyah mengimani hanya Allah yang berada sembah. Mumtaz. Tadi empat soal ya? Empat kan? Benar semuanya. Ini umur Benar semuanya. Tak rububiyah mengesahkan tentang ciptaan Allah, tentang ciptaan hujan, Tawad uluhiyah, tauhid ibadah tunjukkan kepada Allah tanpa fokus. Semua sifat. Ini umur Aisyah yang enggak saya tanya dia jawab. Tauhid asma wa sifat dia sebutkan. Tapi yang saya minta enggak terjawab semuanya. Jawabannya benar, tapi dia hanya menjawab tentang pembagian perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tiga soalannya enggak beliau jawab. 60 nilainya. Belum 100. Muaz bin Amr bin As. Ini dia menjawab yang nomor tiga. Muaz bin Amr bin As. Oke. Okay. mengimani Allah. Dengan sifat-sifat asma. <laughs> Bubiyah adalah mengimani Allah dengan sifat-sifat asma. <laughs> Tahu dulu ya umur rijal 60 nilainya. <laughs> berhala warsyafatan. Tiga. Ummu Fajar. Nilainya 60. Ya. Suayakah. Jamil. Ini Ummu Maryam. Tengok, tengok, tengok. Ummu Maryam benar semuanya, 100 Ummu Maryam. Ini enggak ada nama, nilainya 60. Sa'id bin Amr, <laughs> Ummu Faiz, Ummu Ummu Fariz. Nilainya 90. <laughs> Hampir dikit lagi dia. Sa'id bin Amr dia bilang. <laughs> Mas bin Amr umurian. Nilainya pun dapat 70. Berapa orang tadi, akhi? Tiga ya. Berarti yang hampir sempurna jawabannya adalah yang tadi saya berikan nilai 90 ya. Umu Faiz. umu Umu Faiz. Ya. Ini dia satu lagi bukunya. Dengan demikian umu umu lebih hebat daripada abu-abu. Karena umu umu menjawab tiga soal. Abu-abu cuma satu soal. Memang umumu lebih hebat daripada abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.